warzuqni fahma Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amin ya rabbal alamin Hadirin sekalian alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita di dalam hidayah dan taufik darinya yaitu pada hari ini tanggal 11 Jumadil Awal 1428 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2005 eh maaf 2007 mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang tinggi nilainya. Hadirin sekalian, dalam rangkaian kajian tasawuf saya ini, memang sebagian besar porsi kami sediakan untuk membahas ilmu. Sebab tasawuf itu harus mendapat pijakan ilmu yang kokoh, yang kuat. Dan sengaja kami arahkan jamaah sekalian untuk memahami prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hadis ini disebut sebagai as-sawadul a'zam. Dan kenyataannya sepanjang sejarah Islam ini mulai dari Maroko sampai Merauke itu mayoritas umat Islam ini beraliran ahlus sunnah wal jamaah boleh dikata 80 persen Syiah itu mungkin sekitar 15 persenan. Dan sisanya adalah kelompok-kelompok kecil seperti Khawarij, Mu'tazilah, Abadiyah dan sebagainya. Nah, hadir sekalian, namun dalam tolak ilmu ini selama ini karena sekian ratus tahun kita dijajah oleh Barat dan hingga kini kita belum juga bisa lepas. Maka talab ilmu ini sering diidentikan dengan sekolah. Diidentikan dengan kurikulum. Dengan manhaj-manhaj ta'lim yang mereka arahkan pada kita. Sehingga kita jauh dari pemahaman Islam yang sebenarnya. Jauh dari pemahaman Islam yang sebenarnya. Kita tidak lagi talab ilmu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang menyampaikan kita kepada ma'rifat, kepada hakikat, ilmu yang kita gali selama ini kita kumpulkan dari bangku sekolah seringkali hanya sebatas untuk menggapai skill saja keterampilan mencari penghidupan di dunia Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sarankan membaca satu buku yang dikarang oleh seorang barat yang masuk Islam. Dan alhamdulillah beliau berwawasan Sunni yaitu Ahmad Thompson. Dalam bukunya yang berjudul Sistem Dajjal. Ya, saya mendapatkan buku ini kurang lebih Eh, lima atau tujuh tahun yang lalu. Tetapi masya Allah, kenapa buku itu tiba-tiba hilang? Ya. Saya sulit untuk mendapatkannya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kesulitan mendapatkan buku tersebut, insya Allah akan saya ya, berikan dalam bentuk kopi, baik hard copy maupun soft copy digital. Ya. E, ini sangat baik sekali buku ini dibaca karena di antara e, pokok bahasan yang beliau tulis dalam buku tersebut yaitu mengenai jebakan-jebakan sistem pendidikan. Dari mulai TK, SD, SMP hingga ke universitas. Dari itulah kajian-kajian tasawuf yang saya bahas ini banyak berputar di bidang pemahaman, di bidang ilmu. Sebab saya khawatir nanti kita akan terjebak pada tasawuf-tasawuf semu. tasawuf yang kalau dalam istilah kami tasawuf mikung ya, tasawuf mentah ya. yang tidak mengerti urut-urutan atau landasan berpikir yang tepat ya. oleh karena itu mudah-mudahan ya mudah-mudahan di tengah kelangkaan eh, <clears throat> proses pencarian ilmu ini mudah-mudahan Allah memberi kita taufik menuntun kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Saya pernah berkenalan dengan seseorang yang mendapat pencerahan dari seorang syekh, dari seorang arif setelah beliau mendapat pencerahan, maka dia berkata, "Kalau begitu ilmu yang selama ini saya cari sekian belas tahun, sekian puluh tahun itu sia-sia." Ya. Tidak ada gunanya. Karena itu hanya mengambang di dunia saja. Baru kali ini saya mendapat satu pencerahan dari Syekh Fulan ini. Ya, saya merasa bahagia, ya, merasa mendapat bimbingan. Ya, yang dia maksud itu adalah uh, guru guru kami juga. Ya, jadi demikian bapak-bapak dan ibu, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita tidak terjebak pencarian ilmu yang tidak ada manfaatnya. Allahumma ini auzubika min ilmin la yanfa. Ya. Salah satu doa yang diajarkan oleh para sesepuh kita demikian ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu Aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak menyampaikan kita kepada ma'rifat. Ya. Kemarin saya ilustrasikan berapa banyak di antara kita mempelajari gejala-gejala alam, ya. mempelajari makhluk Allah yang bernama alam, lewat ilmu fisika, kimia, matematik, ya, geologi, astronomi dan sebagainya. Ya. Itu tidak pernah menyampaikannya kepada ma'rifat. Mempelajari astronomi sekedar untuk menjadi seorang ahli astronomi. Mempelajari fisika sekedar untuk menjadi seorang fisikawan mempelajari biologi sekedar untuk menjadi seorang ahli biologi. Sia-sia. Ya. Mempelajari makhluk-makhluk Allah, flora dan fauna, ya. lewat, lewat ilmu hayat, zoologi maupun botani juga demikian. Berapa banyak di antara kita yang terjebak dalam kesia-siaan menuntut ilmu. azabillah. Ya, maka mulai saat ini kita berusaha untuk merubah pandangan hidup kita. Arah kita dalam mencari ilmu. Kita senantiasa berdoa seperti yang tadi saya utarakan. Ya, kita senantiasa mendekati orang-orang arif. Orang-orang yang tidak hanya sekedar berilmu, tapi juga bijak. Dan mereka-mereka ini tidak perlu susah payah kita cari di kampus-kampus. Tidak perlu kita mencari di uh, apa itu scientific society, ya, masyarakat ilmiah. Ya, tapi barangkali orang-orang seperti ini ada di sekitar kita, hanya kita selama ini tidak menyadarinya. Ya. Saya belajar makrifat, ya. terkadang dari istri saya sendiri dari kearifannya menjalani hidup, dari ketabahannya mengarungi eh, kesulitan-kesulitan hidup. Saya belajar ma'rifat ya, dari ibu saya sendiri dalam usia yang sudah tua 85 tahun tapi masih tetap produktif menulis, mutolaah, mengajar. Malu saya kalau dekat dengan beliau itu ya, dari almarhum ayah saya sendiri, dari teman-teman saya. Ya. Bapak-bapak ya. mungkin tidak percaya, salah seorang guru yang saya hormati ya, adalah seorang kiai ngumpet yang usianya dua tahun di bawah saya. Saya sudah belajar dari beliau itu sejak tahun 94. Ya, jadi sudah berapa tahun Pak? 13 tahun. Ya. Terkadang dari orang-orang yang selama ini tidak kita sangka, tapi kalau Allah membukakan ilmunya, kita siap belajar ke sana. Dan tinggalkanlah atau tanggalkanlah kesombongan-kesombongan intelektual yang selama ini kita usung lewat gelar. Ya. Lewat gelar LC, ya, Magister, PhD. Ya, kita tinggalkan, kita dekatkan diri kita kepada kesederhanaan, kepada ma'rifat, ya, kepada ketulusan mencari ilmu. Bukan untuk dunia, tetapi untuk menggapai kebahagiaan akhirat untuk menyampaikan kita ma'rifat kepada Allah. Bagaimana kita bisa bertemu dengan seorang kekasih yang agung. Kalau kita tidak mengenal sang kekasih. Bagaimana kita selama ini tolak ilmu hanya untuk mencari dunia. Maka nauzubillah, ya, kita akan masuk ke dalam kategori ancaman dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya barang siapa yang mencari ilmu untuk supaya terlihat pandai di kalangan orang-orang bodoh, untuk mencari kedudukan dunia, untuk bisa mendebat ulama, fal yatabawa maq'adahu minan ya. Silahkan pesan tempat di neraka. walayyazubillah Ya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita melangkah ke tasawuf ini, Perkuat dulu ilmu. Ilmu yang dengan ikhlas kita cari. Ilmu yang tidak membuat kita sombong. Ilmu yang tidak kita gunakan untuk mencari sesuap nasi. Ilmu yang tidak membuat kita jauh dari sang khalik. Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa di dalam ilmu itu ada jebakan-jebakan. Ada pitfalls. Ada lubang-lubang yang bisa menjerumuskan kita. Kita tahu bahwa makhluk Allah yang alim dan ahli ibadah oleh karena dia terjebak dari penyakit hatinya, maka ia menjadi makhluk Allah yang terkutuk. Pernah saya ceritakan, makhluk itu adalah seorang jin yang kemudian bernama iblis. <clears throat> Dulu mungkin namanya bukan iblis ya. Iblis itu dulunya adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu, dan seorang yang abid ahli ibadah. Ya. Diriwayatkan iblis itu telah beribadah se sepanjang 80 ribu tahun. Ya, nampaknya ini seperti rentang waktu yang fantastis. Ya. Tetapi di dalam dimensi waktu alam jin ini hal yang sebenarnya biasa ya, ya karena dimensi waktu mereka itu jauh lebih panjang dari kita ya, apalagi zaman dahulu ya zaman dahulu cenderung makhluknya lebih panjang umur ya. di dalam alam manusia yang pendek dimensi waktunya manusia zaman dulu itu hidupnya ada yang sampai seribu tahun pak ya Nabiullah Nuh alaihissalam usianya berapa? Diriwayatkan usianya 1050 tahun. Ya, dan beliau berdakwah 950 tahun. Ya. Hasilnya bagaimana Pak? Ya, hanya 40 orang yang beriman. Kata satu riwayat. tapi kata riwayat lain 150 pasang yang beriman. 150 pasang suami istri. Jadi ada 300 orang. Nah, apalagi di alam jin. Ya. Jin-jin yang hidup di zaman purbakala seperti iblis ini yang dulu tidak bernama iblis ya itu sudah beribadah 80 ribu tahun. Ya. Dia sudah memiliki keilmuan yang tinggi. Ya. Tetapi di waktunya terjerumus. Waliyazubillah karena hatinya masih memendam penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit hati yang berbahaya pernah saya identifikasi, identifikasi ya, yaitu penyakitnya paling tidak ada tiga pak ya. Penyakit sombong. Dalam bahasa Arab penyakit ini disebut takabur. Ketika dia mengatakan bahwa dirinya lebih baik dari Adam. Ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya merasa lebih baik dari orang lain, itu adalah bentuk kesombongan. Terjungkalah si iblis ini. Ya. Kemudian penyakit lainnya ujub, bangga pada diri sendiri, ya. kagum pada diri sendiri. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min Kau ciptakan aku ya Allah dari api. Sedangkan si Adam itu hanya diciptakan dari lumpur, dari tanah liat. Kagum pada diri sendiri ujuk. ini juga salah sejebakan. yang membuat seseorang terjungkal. Kemudian penyakit lain apa? Iri atau dengki. Ya, hasud. Ya, al-hasad. Terjungkalah iblis karena irinya. Ya. Kenapa dia iri? Karena bangsanya dipecat oleh Allah dari jabatan khalifahan. Diganti oleh khalifah baru, yaitu manu manusia. Ya, jadi kita ini bapak-bapak ya, bukan khalifah. Dari awal ya, kita ini khalifah menggantikan bangsa jin. Ya. Bangsa jin kita harus belajar di pengalaman bangsa jin, mengapa mereka disisihkan? Ya, katanya gaibnya jin itu karena ditelingsutkan oleh Allah. Ya, dulunya seperti kita jin itu, katanya ya. Kemudian diteringsutkan digaibkan, karena kegagalannya sebagai khalifah. Kita pun harus belajar dari pengalaman mereka. Andai kata kita tidak mengemban amanat kekhalifahan, jangan-jangan ada makhluk lain yang lebih baik dari kita yang menggantikan jabatan kekhalifahan kita. Ya. Nah, iblis yang alim dan abid itu terjungkal ya, oleh penyakit-penyakit hati. Dari itu bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, ilmu saja tidak menjamin. Ketinggian ilmu saja tidak menjamin. Diperlukan wadah yang baik, wadah ilmu yang baik yaitu hati. Oleh karena itu di dalam tasawuf ada trilogi asas. Lagi-lagi kita ketemu dengan trilogi apa ya? Yaitu yang dalam istilah Arabnya at-takhalli wat-tahalli summa at-tajalli at-takhalli artinya mengosongkan batin kita membersihkan hati kita dari perbuatan atau sifat-sifat buruk Watahali kemudian berhias. Dihiasi hati kita itu dengan sifat-sifat baik. Tandingan atau lawannya dari penyakit-penyakit buruk tadi. Ya, sebagai contoh, ya, penyakit berbahaya takabur tadi, lawannya apa Pak? Takabur. Dilawan dengan tawadu. Ya, takabur dilawan dengan tawadu. Tahalli Kosongkan hati anda dari perasaan takabur, gumede, ganti, tahali, hiasi dengan tawadu. Rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Ya, kalau rendah diri dalam bahasa Arab sigharun nafs. Itu malah tidak boleh. Ya. Kemudian Uh, tadi apa? Ujub. Bangga sama diri sendiri. Rasanya dirinya paling cakep. Paling ganteng dewe. panggelis ya, panggelisna sorangan. Paling pintar sendiri. Kagum dengan prestasinya. Kagum bahkan dengan kesolehannya sendiri. Ya. Ini sifat yang buruk. Ujub. Ya, aja bi nafsihi. Kagum oleh dirinya sendiri. Segera kosongkan tahalli ya. Dan tahalli Hiasi dengan lawan dari badan ujub. Apa lawan dari ujub bapak-bapak? Ya, insya Allah bapak-bapak yang sudah menekuni kitab yang saya sebarkan kemarin. Minhajul Abidin. Bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Apa lawan dari ujub bapak-bapak? zikrul minnah. Ya. Mengingat jasa Allah. Ya. Kalau bapak-bapak ngaca di cermin, ya, di toilet kita ini ada cermin yang luas. Kemudian timbul kekaguman pada diri sendiri. Ya, aku ini ganteng ya. Umur sudah 50 tahun tapi tetap ganteng kayaknya masih pantas untuk kawin dengan gadis 18 tahun. Ya. Segera istighfar. Ganti dengan zikrul minnah. Ingat bahwa kita ini meminjam dari Allah. Kegantengan kita, kesehatan kita, keterampilan, kelincahan kita meminjam dari Allah kekayaan kita, jabatan kita, kecerdasan. Itu semua meminjam dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya modal. Kemudian sifat hasud. Ya, iri hati. Dengki. Tetangga beli kulkas baru kita panas dingin. Tetangga bangun rumah kita demam. Lain kali tetangga beli mobil baru kita mati. Ya. Ganti. Ya. Dengan sifat apa? Nasihat Ya. Nasihat ya. Nasihat itu kalau dalam bahasa Sunda eman. Mungkin dalam bahasa Jawa juga demikian ya, Pak Kiai. Kalau hasud ya, ingin agar orang lain tidak mendapat nikmat dari Allah. Ini posisi hati yang sangat berbahaya. Bahkan diutarakan di dalam hadis bahwa hasud itu seperti api yang memakan membakar kayu bakar Mungkin kalau zaman sekarang bensin itu. Seperti api yang melahap bensin. Ya. Kenapa? Karena di dalam hasud ini ada kekufuran. Kemurtadan. Yaitu ketika dia tidak suka orang lain mendapat nikmat dari Allah, maka dia menghujat salah satu sifat Allah. Sifat adil Menggugat dia. Seolah-olah Allah itu tidak adil. Kenapa engkau beri nikmat kepada dia bukan kepada aku? Ya. Menggugat satu sifat Allah adil seperti menggugat sifat-sifat lainnya. Karena sifat Allah itu satu kesatuan. Ya. Qaimun bidatihi. Ya. maka kita menolak satu sifat Allah seperti menolak keberadaan Allah menolak keberadaan Allah. Ya, maka jatuhlah amal kita. Ya. Jadi jangan sampai di hati kita ini ada hasud. Ganti dengan nasihat. Nasihat itu menghendaki orang lain mendapat kebaikan, nikmat dari Allah. Ya, masuk ke dalam bahasa kita nasihat. tetapi jadi sempit maknanya. Nasihat dalam bahasa kita artinya petua. Padahal petuah itu salah satu dari nasihat. Itu ya. Keburukan hati yang lain yaitu kalau dalam bahasa Sunda pupujian. ya pupujian. ingin dipuji oleh orang lain ingin dilihat oleh orang lain ya, dalam bahasa Arab ria dan ini masuk kategori blacklist. Karena di surat Al-Ma'un tegas-tegas Allah mengancamkan neraka wail bagi orang-orang yang ria ya alladzinahum yuraun ya alladzinahum yuraun ya. yang ibadahnya itu yang perbuatan baiknya ya, dilandaskan kepada keinginan untuk menggapai prestasi di depan makhluk, prestasi dan prestise. Maka jatuhlah amal. Hati-hati berapa banyak di antara manusia seperti berbuat baik, seperti sedang beribadah, padahal sia-sia. Kalau dalam bahasa kami gawe capek teka pake ya. kerja susah payah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganti. Ya, dengan apa? Dengan lawan daripada ria. Apa lawan daripada ria? Jamaah sekalian. Ya. Ikhlas, ya. Ikhlasul amal lillahi taala. Demikian seterusnya. Ya, masih banyak daftar dari penyakit-penyakit hati yang harus segera kita bedah, kita singkirkan dari hati kita, ya, kita amputasi hati kita itu, ganti dengan sifat-sifat baik. At-tahalli. Ya. Maka ketika seseorang sudah berias hatinya, ya, bukan berias wajahnya bukan, atau berias busananya bukan, tapi berias hatinya, maka insya Allah dia akan mencapai tajalli, menampak keagungan Allah. Ya. Karena keagungan Allah itu hanya dilihat oleh orang-orang yang telah mendandani hatinya. Ya. Yang telah masuk ke dalam hatinya. Seperti diungkapkan oleh salah seorang guru kami, Syekh Abu Ali Fatah dalam sahirnya hamba masuk dalam hati dan melihat singgah sana, maka hidup sambil mati bodoh jadi bijaksana itulah teka-tekinya tapi sangat sederhana masuk dalam istananya dan melakukan laguannya ya tapi bagaimana kita bisa melakukan laguan Allah berzikir pada Allah kalau hati kita masih kotor. Maka bersihkanlah hati kita. Kemudian kita berdendang. Bernyanyi. Berzikir. Sambil memasuki singgah sana Allah. Dan menampak keagungan. Kekuasaan Allah. At-tajalli. Ya, jadi tiga prinsip ini harus dipegang. Prinsip yang tiga. Trilogi tasawuf. Ya, at takhali summa tahalli sumat tajalli kosongkan hati kita dari sifat-sifat buruk hiasi hati-hati hati kita dengan sifat-sifat baik dan insya Allah kita akan menampak keagungan Allah 45 menit sudah berlalu kami akhiri sampai di sini materinya selanjutnya barangkali ada hal-hal yang ditanyakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu kami persilahkan wallahu ini jamaah sekalian mohon maaf ya saya ini sedang flu berat jadi pening dan kurang bisa konsentrasi dengan baik silahkan mangga Kalau tidak salah ada hadis kutsi yang tertulis di atas saya ini. Ya, bagus itu isinya. <laughs> Ini sebagai pengantar Pak ya. Coba bacakan. Hmm. <laughs> Mohon maaf, saya bacakan ya. Ini bekal buat Bapak penanya. Ya bena Adam, tafarraq li'ibadatihi. Li'ibadati. Wahai putra Adam. Putra Adam itu manusia. Ya. Kalau jin, ya benal jan. Ya. Wahai putra jan. Ya. Tafarraq li'ibadati. Ya. Curahkanlah waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepadaku. Artinya apapun yang kita lakukan, Bapak, ya, itu semata-mata untuk ibadah. Baik ibadah mahdoh, ibadah tulen, maupun ibadah yang bersifat luas, ya, seperti bekerja, bekerjanya Bapak di sini itu bisa ibadah. Ya. Imla qalb amla'u qalbaka ghinan Wa amla wa amla yadaika rizqan. Ya, niscaya aku penih aku penuhi hatimu dengan rasa kaya. Ya, sebab kekayaan itu adanya di hati. Ya, kita tidak bisa melihat kekayaan seseorang ya dari rumah mewahnya, ya, dari mobilnya yang panjang dan berselinder banyak bukan dari busananya, ya. bukan dari parfum apa yang ia pakai, jam tangan apa, ya, bukan. Ya. Kalau orang tersebut masih terus mencari dunia, ya, padahal pendapatannya satu bulan sudah satu miliar, tapi masih terus bekerja, mencari nafkah, itu artinya miskin sebenarnya ya. Mungkin karena yang bersangkutan jauh dari ibadah. Ya. Kemudian apa? Wa amlau yadaika rizkon Ya. Niscaya aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Ya. Artinya rizki mudah dicari, mudah didapat. Ya. Dan rizki yang baik itu yang memenuhi tujuh kriteria. Ini yang kita mintakan dalam doa ya Pak ya. Allahumma inni As'aluka rizqan halalan tayyiban wasi'an qariban muyassaran mubarakan saliman minal afati wal fitan. Ya Allah, berilah aku rizki yang halal tayyib Luas, dekat, mudah, berkah dan selamat dari fitnah. Ya, jangan sampai kita naik kedudukan kita ya. Yang otomatis berarti Gaji naik ya. Eh, tapi kita diserang di sana sini. Ya. Ada yang menuding kita inilah itu, ada yang mengirim santet dari jauh. <laughs> Nauzubillah ya. Kemudian apa? Wala taba'ad anni. Ya, tapi sebaliknya jangan jangan kamu menjauh dariku. Ya. Amla ukal baka faqran. Nanti hatimu aku penuhi dengan kefakiran wa amla'u yadaika syughlan dan dirimu sibuk sibuk tidak puguh sibuk tidak menentu tidak ada waktu ya. terbelit oleh kesibukan yang kita ciptakan sendiri ya ini sebagai pendahuluan Pak ya nah selanjutnya amalan apa yang bisa membuat rumah kita berkah banyak Pak tapi saya pilihkan yang paling baik ya. Mudah-mudahan saya tepat ini memilihkannya. Yaitu sering-sering baca Quran. Ya, sering-sering ya, baca Quran. Terutama habis sholat. Ya. Nampaknya bapak-bapak ini kalau zuhur dan asar sholatnya di kantor ya. Tapi kalau maghrib, isya, subuh, insya Allah di rumah ya insya Allah ada di rumah jangan ngelayap dulu ya, usahakan maghrib isya subuh ada di rumah ya. usahakan luangkan waktu 15 menit membaca Al-Quran setelah sholat 15 menit itu kita mendapat dua rubu ya, dua rubu itu sama dengan seperempat jus. Karena satu juz memiliki dua hizib. Satu hizib memiliki empat rubu. Jadi satu juz itu delapan hizib. Eh maaf, satu juz itu delapan rubu. Dua rubu seperempat juz. Ya. Lima belas menit tidak lama Pak ya. Lima belas itu dapat membaca dua rubu. Dengan bacaan yang cukup lambat. Kalau yang sudah mahir cepat bacanya tapi tidak salah itu hanya 10 menit Bada maghrib Bada isya Bada subuh Dapat 6 rubu ya. Kira-kira berapa bulan tamat Quran ya. Hitung saja sendiri ya E, Quran itu memiliki 240 rubu. Jadi kalau kita setiap harinya membaca 6 rubu, 240 bagi 6. 240 bagi 6, 40. 40 hari tamat. Ya. Ini saya pilihkan insya Allah yang terbaik Pak ya. Yaitu sering-sering baca Quran. Mengapa? Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya itu rumah yang gelap. Seperti kuburan. Walaupun kita memasang listrik 5000 watt. Dan di setiap sudut kita pasang lampu. Tapi tetap saja gelap yang merasakan hati kita. Lama kita tidak baca Al-Quran mulai terasa. Rumah ini kok surem ya. Sumpek rasanya. Tapi dengan Al-Quran rumah kita akan bercahaya. Ya. Nawiru buyutakum bikiraatil Quran. Itu ya. Nanti selanjutnya masih banyak ya amalan-amalan lain. Minta petunjuk saja ke Pak Kiai. <laughs> ya, terima kasih Bapak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti saya bisa istirahat Kok hayang ngopi ya katanya. Ya Allah. Mudah-mudahan minggu depan saya sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihi al-hidayah wa taufiq. Subhanakallah wa bihamdih astaghfiruka wa atubu ilaik wa syahadu an la ilaha illa ant Mari kita tutup dengan doa apa ya? agar lebih berkah kita tutup dengan doa kita hadiahkan Fatihah kepada para ashabul hadiah mudah-mudahan beliau-beliau mengamini doa kita ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ilal malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin Wa sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'i tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علمائهم ومشايخهم وأئمتهم وأوليائهم وعارفهم خصوصا إلى روحي سيد الشيخ أبو سعيد حسن البصري وسيد الشيخ محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي والشيخ جنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم